Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam lanjutan kajian kita dari pembahasan kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala pada hari Sabtu malam Ahad pada tanggal 4 Syaban tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Maret tahun 2020 Kembali kita berjumpa dalam kajian rutin kita pada malam hari ini. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita memasuki bab yang keenam dari kitab ini. Fi bayani aqsamihi bihasbi ikhtilafi quwwatihi wa dha'fihi wa muqawamatihi li jayshil hawa wa ajzihi anhu Bab yang keenam yang menjelaskan tentang pembagian sabar. Ditinjau dari berbedanya kekuatan dan kelemahan kesabaran itu. Serta ditinjau dari kemampuan sabar tersebut dalam menghadapi pasukan hawa nafsu Apakah dia mampu menghadapinya atau dia lemah? Menghadapi pasukan hawa nafsu tersebut. Kata beliau rahimahullah, ba'ithud din bil idafati ila ba'ithil hawa lahu thalathatu ahwalin. Pembangkit agama yang terdapat di dalam jiwa dan diri seseorang. Apabila ditinjau dari adanya pembangkit hawa nafsu, yang mana keduanya ini akan selalu terjadi pergolakan dan pertempuran. Pembangkit iman, pembangkit agama, dan pembangkit hawa nafsu. Kata beliau ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ayyakuna al-qahru wal ghalabatu li da'id din. Fayuraddu jayshul hawa maflula. Bahwa kekuatan dan kemenangan itu diraih oleh pembangkit agama. Pembangkit iman. Sehingga pasukan hawa nafsu itu terpukul mundur, terkalahkan. Tidak mampu menghadapi pembangkit agama dan keimanan yang terdapat di dalam jiwa seorang hamba. Wahada innama yasilu ilaihi bidawamis sabr. Dan ini bisa dicapai oleh seorang hamba apabila ia senantiasa bersabar. Sabar di dalam menjalankan agama. Sabar di dalam mengokohkan iman. Wal wasiluna ila hadhihi rutbah humul mansuruna fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang meraih tingkatan ini merekalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia demikian pula di akhirat. Wahumul dan merekalah orang-orang yang mengatakan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal Rabbuna Allah thumma istaqamu Rob kami adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah di atas ucapan dan keyakinannya itu. Meyakini Allah Azza wa Jal sebagai satu-satunya yang disembah. Lalu kemudian ia istiqamah wa humul ladzina yaqulu lahumul malaikatu indal mauti dan mereka itulah orang-orang yang para malaikat mengatakan kepada mereka ketika mereka meninggal alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun jangan kalian merasa takut Jangan kalian bersedih. Bergembiralah dengan al-jannah. Surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Para malaikat memberi kabar gembira kepada mereka ketika mereka di dunia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala bersabar di dalam menjalankan syariat Allah hingga mereka meninggalkan dunia dalam keadaan mereka berada di atas tauhid di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka hidupnya mereka di dunia dan matinya mereka senantiasa berada dalam kebaikan hingga para malaikat menyampaikan kabar gembira kepada mereka kalian tidak perlu khawatir kalian jangan bersedih jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa al-jannah yang telah dijanjikan kepada mereka. Wahumul humul ladzina nalu ma'iyatallah ma'as sabirin. Maka mereka-mereka inilah yang meraih kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Wahumul humul ladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang telah berjihad dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka kemuliaan ini. Jadi ini keadaan yang pertama yaitu pembangkit imannya, pembangkit agamanya mampu mengalahkan syahwatnya dan hawa nafsunya. Keadaan yang kedua, ayakun al-qahru wal ghalabatu lida'il hawa fatasqutu munaza'atu ba'ithid din bil kulliyah li-shaytan wa jundihi, fayakudunahu haithu sya'u. keadaan yang kedua kemenangan, kemenangan itu diraih oleh pembangkit hawa nafsu. Pembangkit hawa nafsu berhasil merobohkan iman seseorang. Menghancurkan pembangkit agama yang terdapat di dalam jiwa seorang hamba. Sehingga orang ini pun Orang yang buruk ini yang lebih mengedepankan hawa nafsunya menyerahkan dirinya kepada syaitan dan bala tentaranya. Sehingga syaitan dan bala tentara menggiringnya, mengarahkannya kemana saja yang mereka kehendaki. Kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keadaan yang kedua ini. Ketika iman seseorang, agama seseorang dikalahkan oleh hawa nafsunya dikalahkan oleh syahwatnya sehingga dia seperti hewan sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya dan kita telah menukil perkataan Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi rahmatullahi taala alaihi ketika menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat dengan akal tanpa syahwat dan menciptakan hewan dengan syahwat tanpa akal. Dan Allah Azza wa Jal menciptakan manusia dengan akal dan syahwat. Maka barang siapa yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya sehingga dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bersama barisan para malaikat dan barang siapa yang sebaliknya, syahwatnya mengalahkan imannya, maka dia pun bersama barisan para hewan. Waliyadzubillah. Maka ini kondisi yang kedua. Pembangkit hawa nafsu mengalahkan pembangkit agama di dalam jiwa seorang hamba. Kata beliau, keadaan yang kedua ini terbagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama ayyakuna min jundihim wa atba'ihim. Wa hadhihi halul fajir dhaif. Bagian yang pertama bahwa setelah hawa nafsunya mengalahkan agamanya, mengalahkan imannya sehingga dia pun bergabung bersama dengan tentara syaitan dan para pengikut syaitan maka ini kondisi dari seorang yang fajir yang lemah imannya lemah imannya sehingga imannya tidak mampu untuk mengalahkan dorongan hawa nafsu itu bahagian yang kedua ayyasira syaitanu min jundih syaitan yang menjadi tentaranya, yang menjadi anak buahnya. Jadi kalau bagian yang pertama tadi, orang yang lemah iman ini yang memiliki dorongan hawa nafsu yang lebih besar, dia menjadi anak buah syaitan, anak buah iblis. Tapi yang kedua ini, dia menjadi pimpinan, dia menjadi atasan. Syaitan jadi bawahan dari bala tentaranya. Wahadhi halul fajirul qawi al-mutasallit wal mubtadi' ad-da'iyah al-matbu'. Maka ini keadaan seorang yang fajir yang memiliki kekuatan dengan kefajirannya yang mampu menguasai yang lain. Dan dia menjadi ahlul bid'ah yang memiliki pengikut-pengikut. Dia yang diikuti, dia sudah jadi pimpinannya. Seperti perkataan seorang penyair, "Wa kuntum ra'an min jundi iblis fartaqa." Fartaqa bil halu hatta sara iblisu min jundi. Dia mengatakan, dahulu aku termasuk seorang dari bala tentara iblis. Akhirnya pangkatnya pun akhirnya menjadi naik sehingga iblis menjadi bawahan dari bala tentaranya. Iblis jadi bawahannya. La haula wa la quwata illa billah. Kalau sudah seperti ini kondisinya. Dia yang mengatur syaitan. Menunjukkan dia sudah di atasnya syaitan gitu. Fayasiru iblis wa junuduhu min a'wanihi wa atba'ih. Sehingga iblis dan para tentaranya itu termasuk para penolongnya dan para pengikutnya. Dia jadi orang yang diikuti. wa haula'i humul ladzina ghalabat 'alaihim syaqwatuhum fashtarawul hayatad dunya bil akhirah wa innama saru ila hadhihi al hal maka mereka ini orang-orang yang sangat merugi kehidupannya yang akan hidup sengsara mereka menjual mereka membeli kehidupan dunia dan menjual akhiratnya dan mereka meraih kondisi seperti ini ketika mereka telah gagal untuk memiliki kesabaran dalam perjuangan mempertahankan keimanannya dan agamanya kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kondisi yang seperti ini. Nah siapa bala tentara dari para pengikut kelompok yang kedua ini? Apa tentara-tentara mereka yang seringkali ditebarkan di muka bumi untuk mengajak manusia agar mereka mengikuti jalan-jalan syaitan maka bala tentaranya itu kata beliau banyak. Al-makr membuat makar, tipu daya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-khida' penipuan. Wal amanil batilah, angan-angan yang batil. Wal ghurur. Ya, tertipu terpedaya, terpesona dengan kehidupan dunia yang menyebabkan dia lalai. Wattaswifu bil amal dan menunda-nunda waktu untuk beramal saleh. Nanti saya bertaubat. Nanti ada masanya saya akan baik. Sekarang masih banyak kesempatan untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya wa tulul amal panjang angan-angan dia merasa bahwa hidup di dunia masih terlalu lama sehingga dia ingin berpuas-puas diri untuk merasakan kehidupan dunia dia merasa bahwa kematian itu masih lama sekali yahsabu anna malahu akhladahu dia menyangka bahwa harta yang dia miliki mampu membuat dia kekal. Wa itharul ajil alal ajil. Dan lebih memprioritaskan yang segera, yang disaksikan, yang ada dalam kehidupan dunia daripada yang disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan akhirat. Itulah tentara-tentara yang dikirim kepada manusia. Dan ini virus lebih berbahaya dari virus-virus yang mematikan. Lebih berbahaya dari virus corona. Kalau virus corona, dia hanya mengambil jiwa seseorang, mengambil tubuh seseorang yang menyebabkan dia mati jasadnya. Akan tetapi bala tentara syaitan yang ditebarkan di muka bumi ini itu menyebabkan matinya iman. Menyebabkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Maka ini menimpa sekian banyak manusia tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga mereka lebih memprioritaskan apa yang mereka rasakan sekarang ini dalam kehidupan dunia berupa kesenangan, kenikmatan, angan-angan yang batil. Yang itu semua ada satu masa di mana kenikmatan itu akan dicabut darinya dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabu hadhil hal anwa'un syatta dan para pengikut orang yang seperti ini keadaannya bermacam-macam keadaannya. Berbeda-beda keadaan mereka satu dengan yang lain. Faminhumul muharibu lillahi wa rasulih. Di antara mereka ini orang-orang yang dorongan hawa nafsunya mengalahkan imannya, di antara mereka ada yang memerangi Allah dan Rasulnya. as fi ibtali ma ja'a rasul yudhillu an sabilillah. Dia berupaya untuk membatalkan apa yang dibawa oleh Rasul, menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berupaya menjadikan hamba itu menyimpang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Ajakan-ajakan, slogan-slogan yang mereka gunakan untuk menggoda manusia bahwa kehidupan ini masih panjang manfaatkan masa hidupmu di dunia biarkan urusan akhirat itu nanti atau dia akan menyebabkan engkau ragu terhadap kehidupan akhiratmu kehidupan yang sebenarnya itu adalah dunia akhirat itu tidak ada dan godaan-godaan yang lainnya wa minhumul mu'ridu amma ja'abihir rasul al munhamiku ala syahwatihi wa dunyahu faqat di antara mereka ada model orang yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul. Dan dia menjerumuskan dirinya dalam syahwatnya dan kepentingan dunianya semata. Jadi kalau yang pertama itu sampai memerangi. Memerangi agama Allah, memerangi Rasulullah memerangi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau jenis yang kedua ini dia berpaling. Dia tidak sampai memerangi, tapi dia meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul. Disebabkan karena dia merasa senang dengan syahwatnya dan dunianya. Di antara mereka al munafiq dzul wajhain alladhi ya'kulu bil kufri wal islam. Di antara mereka ada yang munafik berwajah dua. Dia makan dengan kekafiran, dia makan dengan Islam. Tergantung mana yang menurut dia menguntungkan kehidupan dunianya. Kalau dia menampakkan kekafirannya di tengah-tengah kaum muslimin merugikan dia, maka dia menampakkan diri sebagai muslim. Sebagai orang yang taat. Tapi hanya sekedar perbuatan tanpa diiringi dengan iman. Namun ketika dia bertemu dengan para syaitannya dari kalangan orang-orang kafir, maka dia pun menampakkan kekufuran. Yang terpenting bagi dia adalah dia bisa menikmati dunia ini. Wa minhumul majimul al-majinul mutala'ibul ladzi qata'a anfasahu bil wal lahwi wal la'ib. Dan di antara mereka ada yang al-majin. Al-majin ini orang yang uh, tidak punya rasa malu gitu. Itu makna al-majin, al-mujun. Ya. Hanya bermain-main. Di dalam beragama. Tidak serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wa minhum man idza wu'idha qala wa التوبة ila at-taubah. Walakinnaha qad ta'adzarat alayya fala matma'a li fiha. Di antara mereka ada yang apabila disampaikan kepadanya nasihat maka dia mengatakan alangkah rindunya aku untuk bertaubat. Alangkah inginnya aku untuk segera bertaubat. Namun dia mengatakan bahwa tidak ada cara lagi bagiku untuk bertaubat. Sudah tidak mungkin aku bertaubat. Pintu taubat telah tertutup bagiku. Jadi dia menutup diri untuk bertaubat disebabkan karena dia merasa putus asa. Sehingga tidak ada lagi upaya untuk kembali kepada Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Bagi siapa yang ingin bertaubat. Pintu taubat terus terbuka. Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Kapan saja di malam hari, di siang hari. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالليل ليتوب ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها Allah Azza wa Jal membentangkan tangannya menerima taubat seorang hamba yang bertaubat di malam hari agar kemudian orang-orang yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat. Dan Allah Azza wa Jal membentangkan tangannya di siang hari agar kemudian orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertaubat. Hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Pintu taubat terus terbuka. Siapa saja walaupun dia melakukan dosa yang sangat banyak sekali yang kalau seandainya dikumpulkan dari permukaan bumi maka dosa-dosa itu kalau memiliki bentuk maka dia akan sampai ke langit walaupun selama dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengampuni seluruh dosa. Namun orang ini putus asa. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan mungkin lagi bisa bertaubat dan saya tidak akan diterima lagi oleh Allah dosa saya terlalu banyak akhirnya dia tidak bertaubat wa minhum yaqulu di antara mereka ada juga yang mengatakan laisallahu muhtajan ila salati wa siyami wa ana la anju bi amali wallahu ghafurur rahim di antara mereka lagi ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak butuh kepada salatku dan puasaku Aku tidak selamat karena amalanku. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Akhirnya dikedepankan sifat kasih sayang Allah. Sifat pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Lalu lupa dari sisi yang lain. Bahwa Allah azza wa jal maha keras siksaannya i'lamu anna Allah syadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal sangat keras siksaannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal juga maha pengampun lagi maha penyayang. Seorang tidak boleh bersandal kepada rojak semata, berharap Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih. Allah tidak mungkin menyiksa saya. Tidak. Anda harus melihat dari sisi yang lain. Bahwa Allah Azza wa telah menciptakan neraka. Yang panasnya itu 70 kali lipat dibandingkan api yang paling panas yang ada di dunia. Berat siksaan Allah Azza wa itu. Sangat pedih harus ada rasa takut pada diri seorang hamba. Wa minhum yaqul di antara mereka ada lagi yang mengatakan tarkul ma'asi istihanatun bi afwillahi wa maghfiratih. Meninggalkan maksiat itu berarti kita meremehkan maaf dan ampunannya Allah. Maksud dia ya kalau gitu maksiat aja terus supaya kita mengetahui bahwa di sana ada Allah yang Maha Pengampun. Kalau tidak maksiat Berarti kita meremehkan ampunan Allah. Berkata seorang penyair dari mereka, "Fakaffir mastata'ta al khataaya idza kana al-qudumu ala karimi." Perbanyaklah semampumu untuk melakukan dosa dan kesalahan selama engkau akan datang menghadap kepada yang maha mulia. Jadi Maksudnya bahwa ya sudah, perbanyak. Mumpung hidup di dunia. Perbanyak. Dosa, perbanyak maksiat. Allah kan maha pengampun. Waliyadzubillah. Orang ini tertipu. Dan telah terjatuh dalam jeratan syaitan. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Madza taqa'u ta'ati fi jambi ma qad 'amilt?" wa ma yanfa'ul ghariq khalas isba'ihi wa baqi badanihi ghariq ini juga orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan apa manfaat ketaatan yang aku lakukan bila dibandingkan dengan dosa dan kesalahan yang aku kerjakan apa manfaatnya ketaatan ini tidak ada manfaatnya Seperti halnya orang yang tenggelam. Dia mengangkat jarinya di atas permukaan air. Apa manfaat selamatnya jari di atas permukaan air sementara tubuhnya yang lain tenggelam ke dalam air? Apa manfaatnya? Sehingga dia menyangka bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Ini dua penyakit yang sangat berbahaya. Merasa aman dari makar Allah merasa aman dari azabullah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kondisi yang kedua yang wajib bagi seorang mukmin berhati-hati berhati-hati dari dorongan hawa nafsu Jangan sampai pembangkit hawa nafsu itu mengalahkan imanmu. Mengalahkan agamamu, mengalahkan ibadahmu. Mengalahkan ketaatan yang selama ini engkau lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bacakan dari kitab Uddatus Sabirin. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian wallahu taala alamu bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh